السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا الله Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kami pada pagi hari ini atau nikmat itu ada pada salah satu dari ciptaan dan hambamu melainkan itu murni pemberianmu ya Allah maka bagimu segala puji bagimu segala syukur karena memang engkau yang pantas untuk dipuji dan disyukuri Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam, nikmat Dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk manusia terindah yang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 Pada pagi yang indah ini tepatnya pada tanggal 16 Syawal 1436 Hijriah. Kira-kira 1425 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita hadir di masjid ini kita duduk di masjid ini untuk menambah keimanan kita untuk mengkaji tentang agama kita yang memang selayaknya seorang mukmin senantiasa mengkaji agamanya. Cuma saya lihat tanggalan di masjid ini tanggal 1 ya. Sa mungkin belum ada seperti itu yang tanggalnya Hijriah belum ada sudah ada insya Allah kan nah jadi mudah-mudahan nanti bisa disetel setting supaya umat Islam ini lebih dekat lagi dengan Islam tapi supaya hati kita lebih dekat sama antum antum kalau bisa merapat bukan maju ke depan tapi merapat belakang itu ada yang di luar jamaah sedikit yang di depannya itu jangan bakhil-bakhil lah antum gitu. Maju cuma maju 2 apa-apa semua Terkadang sebagian kita itu untuk bergerak males. Dia mengatakan suruh siapa mereka terlambat. Bukan suruh siapa terlambat. Masanya memang nggak ada tempatnya. Baik. Ini di sebelah sini masih kosong sebenarnya ini. Di luar untuk dinding dihususkan buat yang tua-tua lah. Yang muda-muda ini <laughs> maju lah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada satu yang menarik di masjid ini. Namanya saya bingung masjid sadar itu. Jadi memang untuk orang-orang yang sadar beragama yang datang ke rumah Allah ini. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar min al ghay. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Sudah nampak yang hak sudah nampak kebatilan tinggal terserah kita mau kemana Allah tidak suka dan Allah juga tidak mau hubungan dia sebagai pencipta dengan hambanya atas keterpaksaan nggak enak kita datang ke masjid terpaksa ini nggak enak dan Allah nggak mau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada hamba-hamba ciptaannya Allah mengatakan Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ente mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir monggo. Nggak ada, Allah nggak butuh dengan rukuk kita, Allah nggak butuh dengan sujud kita. Tapi Allah menginginkan seorang hamba ini, tatkala dia mengabdi kepada penciptanya, didasarkan cinta, didasarkan kasih sayang. Karena itulah yang akan membuat kita datang ke rumah Allah dengan hati yang lapang. Kita siap meninggalkan tempat tidur kita. Dikala orang-orang sedang berselimut. Dikala orang-orang sedang menikmati mimpi indah, Tapi seorang mukmin tatkala dikumandangkan hayya 'ala salah dia siap meninggalkan itu. Karena apa? Karena cinta. Dan Allah Jalla Jalla Maha Pecinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود dan mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kalian kepadanya sesungguhnya Rabbku adalah Rahim dia adalah maha pengasih wadud maha pencintaan subhanallah jadi kalau kita melihat Seorang yang bekerja karena senang. Kita ini kalau lihat ada seorang pegawai kerja di sebuah perusahaan ditanya, "Mas, kenapa dari pagi sampai sore sampai terus bekerja? Nggak merasa lelah?" Apa kata dia? Subhanallah, saya kalau di rumah nggak enak. Kenapa? Karena saya sudah cinta sama pekerjaan saya. Saya senang sama bos saya itu. Baik banget dia. Tapi kalau kita tidak mau beribadah karena cinta dan kita tidak mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang-orang yang beriman. Salah satu panggilan Allah kepada kita kembali. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Man yartadda minkum an dinihi" fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala maka nggak ada apa-apa sama Allah Allah akan datangkan nanti kaum yang lain Allah akan datangkan manusia-manusia yang berbeda. Subhanallah. Allah kalau mau menghilangkan penduduk bumi ini, penduduk Bali ini, dalam hitungan detik habis. Untuk bisa bayangkan bagaimana tatkala tsunami datang habis semuanya. Bagaimana tatkala kapal Hercules yang baru naik Allah jatuhkan mati semua, Nggak ada satupun yang hidup. Allah akan datangkan kaum yang berbeda dengan kita. Apa sifat mereka? Yuhibbuhu yuhibbuna. Allah cinta sama mereka. Dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hubungan dia sama Allah karena cinta karena saling mencintai azillatin alil mu'mini. mereka adalah orang-orang yang tawadu terhadap orang-orang beriman ya mereka saling mengasihi saling menghormati aizzatin alil kafirin mereka orang-orang yang aziz yang mulia terhadap orang-orang kafir yujahiduna fi sabilillah Allah akan datangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Karena hati-hati kalimat jihad banyak diselewengkan maknanya. Sehingga membunuh orang kafir, menembak orang kafir, saya berjihad. Subhanallah. Dari kapan tuh orang kafir di Medina tuh Nabi kumpul sama orang Yahudi bertahun-tahun jalan mereka di depan Nabi. Nggak ada Nabi ngomong, "Eh, tuh tembak." Ketika memang posisinya perang, ketika memang kondisinya seperti baru. Tapi bukan berarti ada orang kafir lewat ditembak karena ada pemahaman seperti itu. Sampai ada teman-teman mungkin sebagian muslim yang pulang dari dari Afghanistan. Ada yang pulang ke Yambu. Ceritakan sama teman-teman di Yambu, dia pulang dari sana dengan semangat jihadnya. Dia bosan hidup sih. Dia punya bos di Aramco itu non muslim. Akhirnya satu hari ditunggu bosnya di depan pintu, ditodong pintu masuk pintu gerbang masuk ke, ke perusahaannya, diikat di mobilnya. Keliling dia, jihad kata dia. Subhanallah. Pemahaman yang benar-benar harus diluruskan dan kita harus kembali kepada para ulama dalam masalah ini. Dalam dalam semua masalah. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan seorang yang beriman yang cinta kepada Allah, dia nggak takut celaan orang yang akan mencelahnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering dapat SMS, ya, dapat pertanyaan Ustaz. Saya ini ketika kenal dengan Islam, ketika saya kembali kepada Allah, ketika saya berusaha untuk menjadi seorang yang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gerak geriknya, dalam tingkah lakunya, dalam berpakaian, dalam bergaul, Subhanallah. Celaan dari mana-mana yang dikatakan aliran sesat macam-macam sampai di Jawa sana ada seorang ustadz khutbah Jumat mengatakan salah satu tanda aliran sesat itu kata dia kalau sholat pakai bahasa Madura tuh yang ceramah nabung nabeng soko nabeng soko itu kalau sholat ngejar kaki dia jadi kalau sholat dia merapatkan softnya, ah ini aliran sesat kata dia. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka. La yakhafun laumat. Mau dicela mau gimana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagaimana dikatakan majnun? Mereka mengatakan ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an kau tu gila kata dia. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dikatakan sahir, penyihir, dikatakan kahin, dukun, dikatakan memeresahkan umat, dikatakan itu Rasulullah SAW. Tapi seorang mukmin, ya, dalam menegakkan kebenaran dia tetap bersama Rabbnya. Kenapa? Karena ada cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral ikhwah. Dengan cinta yang sulit akan menjadi mudah. Dengan cinta yang berat akan menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk akan menjadi indah. Dengan cinta yang jauh akan menjadi dekat. Saya yakin yang datang ke masjid ini bukan tetangga masjid. Bukan. Mungkin orang-orang yang jauh. Tapi kenapa dia datang ke rumah ini? Karena ada cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke tempat ini. kadang Kadangkala ada orang yang datang pengajian dari kota yang berbeda datang. Jauh, ada jauh. Kadang-kadang 8 jam mereka jalan. Kita bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang cinta kepada ilmu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari datang dari kota Medina. Berangkat ke mana? Ke Syam. Ada sebagian sahabat berangkat ke Mesir perjalanan satu bulan. Cuma untuk satu hadis. Mereka lakukan perjalanan itu. Karena apa? Karena cinta. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, bertetanggaan dengan masjid. Bertetanggaan ini dekat sama masjid, nggak bakal datang. Karena memang nggak ada kecintaan di hatinya. Ma'asyiral muslimin, kalau antum melihat orang yang naik ke puncak di Bali ini gunung tertinggi apa namanya? Gunung Agung. Coba tanya sama dia, sampai ke puncak Agung, Mas sampean dapat apa? Dapat apa nih? Dapat duit? Dapat capek? Dapat capek? Tapi kenapa dia mau naik ke sana, naik sampai di atas? Kok kenapa? Aku senang. Betul. Dia senang. Dia dapat senang itu. Walaupun capek mungkin orang ngomong ente ahsan jelas di rumah minum kopi. Aduh, ada apa naik naik ke atas sana? Orang akan mengatakan ente, subhanallah mungkin harus diperiksakan nanti. Karena apa? Karena dia punya cinta menyebabkan dia siap naik ke sana. Betul. Dan kita lihat tadi dikatakan orang yang bekerja, yang siap. Kadang kala jadi kuli bangunan dia. Dia bekerja jadi kuli bangunan dengan lelah. Subhanallah. Kenapa Pak sampai yang sampai umur tua tetap saat saya punya anak. Saya cinta sama anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Kecintaan dia kepada anaknya membuat dia berkorban. Apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? atau belum. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana sebagian orang di antara kita sampai tua tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Bagaimana orang di antara kita sudah sepuh tapi tidak merasakan indahnya sebagai seorang muslim. Bahkan dia masih berat melaksanakan sholat. Masih berat bersedekah. Masih berat berbuat kebajikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal dan kalau tiga hal ini berkumpul di diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Enak jadi orang Islam. Enggak <clears throat> berat. Puasa Orang-orang sebagian merasakan puasa adalah beban buat dia. Beban yang begitu beratnya ketika melihat sudah aduh sudah iso mangan siang kan gitu. Melihat yang dia rasakan berat, hitungannya dihitung hari, bahkan dihitung jam sama dia. Dilihat aduh, berapa jam lagi waktu berbuka kata berat dia beribadah. Karena di situ dia memang belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau kita lihat sebagian salafus saleh, Mu'ad bin Jabal ketika dia mau meninggal dunia dia mengatakan ya Allah kau tahu bahwasanya yang aku cintai dari dunia ini adalah panjangnya musim panas untuk berpuasa wa wajir, kata dia ketika musim panas dia berpuasa dia merasakan nikmat kalau musim dingin puasa biasa kata dia tapi dia bisa merasakan tatkala dia berpuasa demi sang pencipta dia merasakan haus, tapi demi siapa? Demi sang pencipta. Karena mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan tiga hal ini. Yang pertama, Allah, wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Dia mencintai Allah lebih dari rumahnya lebih dari negerinya, lebih dari kerabatnya, lebih dari anak istrinya. Ketika dihadapkan dia antara Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah dia memilih Allah Subhanahu wa bahkan dari jiwanya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah tatkala disiksa di panas mentari kota Mekah di padang pasir di bebatuan yang panas dikeluarkan bahkan seakan-akan dia orang yang gila dipaksa untuk keluar dari Islam dengan iming-iming dia tidak akan disiksa dipaksa untuk menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang kafir apa kata bila ahad ahadun ahad kata Allah itu Esa nggak bakal aku minta kepada orang-orang itu kepada Tuhan-Tuhan itu Allah itu Esa kita lihat bagaimana pengorbanan Sumayyah. Bagaimana pengorbanan Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir. Bagaimana ibunda Ammar Sumayyah tatkala ditusuk kemaluannya sampai mati demi apa? Demi la ilaha illallah. Dia nggak merasakan itu jamaah. Karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia lupa dengan segala galanya bahkan jiwanya murah buat Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas seorang mukmin harus kepada penciptanya lebih dari segala-galanya dan kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Bagaimana Abu Dujana, bagaimana Abu Qatadah. Abu Qatadah itu ketika mencabut gelang-gelang besi yang menancap di pipi Rasul SAW, dia cabut dengan giginya. Karena kalau dengan tangan dia takut akan menyakiti Rasul sesat, dia cabut dengan gigi. Gigi dia rompal satu. Dia cabut lagi dengan rompal dua gigi dia. Tapi subhanallah, kenapa dia melakukan itu? Karena cinta dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Khubayb bin Adi tatkala di kota Mekah, dia hendak dipenggal kepalanya dia dihadapkan kepada orang-orang kafir yang akan melihat dia dipenggal kepalanya ditanya oleh pemuka-pemuka Quraisy apa kata orang-orang Quraisy atuhibbu anna muhammadan makanak hada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Khubayb kau mau enggak Muhammad menggantikan kau di sini sebagai tempatmu Muhammad yang dipenggal apa kata dia Ma wajidtu anni fi baiti. Aku nggak mau, aku di rumahku nih. Bukan di sini nih, aku di rumahku. Wa Muhammadun yushaku bisyauka. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena duri. Aku nggak mau, aku di rumahku dan Rasulullah SAW terkena duri kakinya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Rasul SAW. Sehingga dia merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim apapun yang diminta oleh Rasul SAW. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ketika hijrah. Ketika hijrah di tengah jalan Rasul SAW istirahat di bawah batu besar yang ada naungan di situ. Lalu ada pembala kambing yang juga mau bernaung berteduh dengan batu itu. Rasul SAW tidur. Ditanya oleh Abu Bakar, ada susu di kambing ada? Boleh kata dia. Foto kalau ini mau kata dia. Akhirnya diperah oleh Abu Bakar Siddiq. Ditaruh di wadah dari batu. Kemudian dia bawa dalam kondisi Abu Bakar haus dan tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedang haus. Kemudian dibawa itu susu. Ternyata Rasul SAW bangun diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasul SAW. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam minum susu itu hatta tawahitu atau hatta raditu sampai aku yang kenyang kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang kenyang? Sedangkan yang minum adalah Rasulullah wasallam bukan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar memberikan itu karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana seorang ibunda yang dia siap tidak tidur malam menggendong bayinya, dia gendong terus. Matanya merah, capek dia menggendong. Tapi ketika itu bayi tidur, sang ibu merasakan nikmat yang begitu besarnya. Kenapa? Karena cinta dia kepada anak. Sudahkah kita mendahulukan Allah dan Rasulnya atas segala galanya? Mungkin belum, karena kita belum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih cinta kepada orang yang menghadiahkan kepada kita emas-emasan. Kita lebih mencintai orang yang memberikan rumah untuk kita. Memberikan mobil untuk kita. Memberikan pekerjaan untuk kita kalau ada orang yang memberikan cincin kepada kita, memberikan jam kepada kita, yang mungkin cincin itu mahal, jam itu jutaan, puluhan juta, kita akan senantiasa mengingat dia. Tapi kita lupa dengan yang memberikan tangan sehingga bisa bergerak tangan kita. Kadangkala kita jarang mengingat Allah. Ma'asyil muslim. Yang kedua, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan agar seorang mukmin merasakan nikmatnya jadi orang beriman. Wa yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan dia dengan temannya, dengan ikhwan itu bukan karena manfaat dari orang itu kepada dia. Bukan karena sahat yang dia dapatkan dari orang itu bukan. Tapi karena Orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyulqa finnar. Dan dia harus benci untuk menjadi orang kafir lagi setelah Allah selamatkan dia. Mungkin dia dulu hidup di masa jahiliyah. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Setelah Allah selamatkan dia benci untuk kembali jadi orang kafir sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tiga hal yang kalau kita berusaha untuk mendapatkan, Kita lihat nih, tiga hal ini berkaitan dengan hati semua.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 Andai kata orang tua kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, suku kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takut akan rugi, rumah yang kalian bangun, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah maka tunggu tunggu kalian tunggu sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kebenaran cinta kita karena ngomong cinta gampang hanya lima huruf yang semua orang bisa mengatakan tapi bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim Allah mengatakan Jalla Jalaluh Wa idhibtala Ibrahim Rabbuhu fa atammahun. Allah menguji Ibrahim Dengan satu hal yang subhanallah Sangat sangat dahsyat sekali Kecintaan dia kepada orang tuanya Bertahun-tahun Nabi Ibrahim gak punya anak Gak punya anak Sampai dikatakan lebih 70 tahun ya Lebih 80 tahun Hampir 100 tahun yang gak punya anak Akhirnya dia punya anak yang bernama Ismail. Bagaimana orang punya anak tunggal yang ditunggu puluhan tahun? Maka kecintaan dia tidak bisa dibayangin. Bagaimana kegembiraan Ibrahim dengan putranya Ismail? Apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluh menyuruh Ibrahim berpisah dengan putra tercintanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim di mana? Mungkin sebelumnya di Irak, kelak akan ada di Palestina. Sebab perjalanan yang jauh sekali. Ditinggalkan di sana. Nabi Ibrahim subhanallah betapa sedihnya anak anaknya yang masih dalam susuan harus dia tinggalkan. Yang ditunggu-tunggu baru berapa bulan suruh berpisah dengan anaknya. Nabi Ibrahim lakukan. Ditinggal tuh di sana. Selesai. Nggak bisa melihat anaknya kecuali eh jarang-jarang beliau menengok menengok anaknya. Datang menengok putranya Ismail. Ismail sudah gede. Sudah remaja, sudah ngerti. Datang ke sana, Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Nih baru ketemu disuruh sembelih anak Nabi Ibrahim mengatakan, Ya bunaya inni arafil manami anni adbahu fandur mada tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Ya abatif alma tu'mar satajidun insyaallah min sabirin. Dia tahu nih abahnya lagi diuji nih. Kata Nabi Ismail sudah abaku. Kalau itu perintah Allah lakukan. Insya Allah kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Disembelih Ismail, disembelih. Bukan sekedar apa ya? Niat ya, bukan dibawa Ismail. Bawa pisau Nabi Ismail mau nyembelih putra. Subhanallah, dilakukan hal itu. Begitulah Allah menguji seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan diuji. Diuji di harta kita, di keluarga kita, di semuanya. Dan akan tampak Siapa di antara kita yang benar-benar cinta kepada Allah dan atau dia hanya main-main dalam kecintaannya. Kalau dapat nikmat cinta, dapat bala inqalaba ala aqibai. Dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda seorang yang cinta kepada Allah, dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah. Apapun perintahnya. Perintah itu bertentangan dengan jiwanya, bertentangan dengan keinginannya. Kalau ini perintah Allah, dia akan lakukan. Kita melihat seorang yang menjadi tentara, kepada siapa dia memberikan loyalitasnya? Kepada komandannya. Dipanggil komandannya, Fulan. Namanya Joko, umpamanya. Joko, siap dan jawab kata dia. Kau mandikan tuh mobil. Umpamanya, kau bersihkan ini halaman. Kata dia. Apa dia akan bertanya? Dan sunnah apa wajib? Nggak bakal dia tanya sunnah atau wajib. Perintah, perintah, laksanakan. Dan seperti itu seorang mukmin. Allah menyebutkan bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir kami dengar dan kami taat siap ghufrana ya Allah kalau enggak mampu minta maaf kalau enggak bisa sempurna yang kami lakukan minta maaf ya Allah ampuni kami ya Allah kepadamu kami akan kembali nanti akan ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan Sebagian ulama mengatakan sebuah syair ya yang biasa diucapkan ta'sin ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengklaim bahwasanya engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu hal yang nggak nggak nggak bisa Nggak bisa itu terjadi. Seorang yang saling mencintai, suami istri ini ketika istrinya ngomong bang aku kepingin soto lah bang kata dia tolong abang belikan kata dia apa kata suaminya apa yang kau minta apa aku nggak berikan istriku subhanallah karena dia cinta apapun kemana dia akan lakukan karena memang orang yang cinta itu dia akan taat kepada kekasihnya apapun yang diminta bagaimana tak kalah yang meminta kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita keluarkan harta. Umpamanya ini sedekah. Allah suruh kita sedekah. Dan sifat orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ingat, setiap yang kita keluarkan itu bukan harta kita. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah suruh laksanakan. Suruh berangkat haji, suruh sholat, suruh apa, laksanakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu tanda kecintaan seorang hamba kepada yang dia cintai. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya, dia akan senantiasa menyebut kekasihnya. Dia akan senantiasa berzikir, berulang-ulang nama kekasihnya dia sebut karena dia cinta. Di mana di pasar dia sebut kekasihnya, kemana aja. Naik motornya, dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya Allah, ini mobil motor ini pemberianmu ya Allah. Masuk rumahnya dia akan mengatakan bismillah, ya Allah nih aku bisa masuk rumah nih karena engkau ya Allah. Dia pakai baju dia akan ingat dengan yang memberikan baju itu bismillah, ya Allah ini karena engkau ya Allah. Subhanallah, dia makan dia akan mengatakan bismillah semua. Gerak-gerik dia akan bersama asma Allah Subhanahu wa taala karena dia cinta dengan kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah tatkala seorang sahabat datang kepada Nabi minta nasihat ya. apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah lidahmu jaga untuk selalu basah dengan zikrullah subhanallah jemaah. orang kalau kesandung ketika dia biasa menyebut kekasihnya yang dia akan ucapkan adalah astagfirullah bismillah subhanallah karena apa? Karena dia memang cinta dengan kekasihnya. Itulah yang akan jadi sebutan dia. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya akan cinta kepada kalam kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan firman-Nya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba an ya'lam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyanzur." Wa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kalau kau ingin tahu, kau tuh cinta enggak sama Allah dan Rasulnya. Lihat kecintaanmu kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana hubunganmu dengan kalamullah? Kalau hubunganmu baik, kau cinta dengan Al-Quran, maka kau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita cinta dengan kalam Allah, itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Allah memulai kitabnya dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tahu bahwa dari awal sampai akhir isinya Al-Qur'an ini rahmat. Isinya Al-Quran ini adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah mulai dengan Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Subhanallah. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim? Kadangkala cuma Ramadan kita membaca Al-Quranul Karim. Maka usahakan, usahakan. Jangan pernah kita memejamkan mata kita. Kecuali kita membaca al quran Karim. Kalau bisa satu juz Alhamdulillah Gak bisa satu jus satu lembar Alhamdulillah Gak bisa satu lembar satu ayat dalam artian tidak ada hari yang terlewatkan kecuali di situ kita membaca Al-Qur'anul Karim baca Al-Qur'anul Karim dan kalau kita lihat as-salafus saleh bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Qur'an Karim subhanallah. Orang tua di rumah harus tunjukkan kepada anak-anaknya dia itu membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan baca Qurannya di luar. Karena kesian anak kita tuh. Ketika anak kita tidak pernah melihat bapaknya baca Al-Quran, maka bagaimana akan tumbuh kecintaan dia kepada Al-Quran Karim? Mungkin bapak eh baca Quran, eh baca kok. Tapi bapaknya nggak pernah baca Al-Quran Karim. Baca di rumah, di ruang tamu, sambil minum kopi, sambil apa. Nggak harus kita baca Quran tuh dalam kondisi di atas sejadah ya. Sambil santai pun di depan rumah kita ya, mau sarapan, nunggu sarapan baca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Subhanallah ya. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min muddakir. Sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Adakah di antara kalian yang mau mengingatnya? Usahakan tiap tahun hafalan Quran kita tambah Masa umur 55 tahun hafalan Qur'annya tetap qul wallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tapi kalau fulus gaji selalu ingin tambah. Padahal derajat kita nanti di surga sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Qur'an kita. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, "Iqra' warattil warqa kama kunta turattil fid dunya." fa inna آية 'inda akhiri كما قال atau kama الله Rasul وسلم akan dikatakan kepada orang yang membaca yang hafal Quran ini baca tartilkanlah dan naiklah derajat tuh akan naik derajatnya dengan banyaknya hafalan Quran derajatmu akan berhenti di akhir ayat yang kau baca tapi kalau umpamanya cuma tiga surat ya sudah cuma sampai berapa derajat jamaah. Alhamdulillah bagi orang-orang yang sudah tua. Jangan dikatakan Ustaz, orang sudah tua susah hafalannya. Susah dia menghafal. Subhanallah, Quran beda. Allah mengatakan walaqad yassarna. Kami sudah memudahkan. Di Madinah ada orang baru mulai menghafal Al-Qur'an umur 60 tahun. Umur 63 hafal Al-Qur'an Karim. Subhan. Kenapa niat? Allah mudahkan. Tinggal mau tidak kita membaca al quran kali. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Au ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas membaca al quran Karim. Subhanallah. rahmat Nur. Huda. Petunjuk dari Allah. Kita baca terus. Jangan koran yang dibaca. Kadang-kala kita ini Awal yang kita baca adalah. WA. BBM. Facebook. SMS. Awal hari yang kita baca itu. Lupa. Kalau yang seharusnya menjadi awal bacaan kita adalah kalam Allah Taala. Kemudian Orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Rindu nih. Bagi yang laki-laki akan rindu di sini nih, rumah Allah yang di sini. Juga ada rumah Allah yang ada di Mekah di sana. Dia akan menabung. Dia punya duit 100 ribu dia taruh terus. Kenapa kau kumpulkan duit itu? Untuk bangun rumah? Untuk beli mobil? Enggak. Aku kangen sama Mekah. Aku kepikir bisa tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang membuat dia menabung terus dia akan rindu untuk datang ke sana. Sudahkah kita rindu untuk datang ke rumah Allah? Atau kita malah merindukan yang lainnya? Kita merindukan untuk datang ke Singapura, datang ke mana, ke mana. Tapi di antara kita kadang kala ada yang tidak merindukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Orang yang cinta kepada Allah akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu ini terjadi karena Allah. Ya sudah. Kalau itu karena Allah, aku akan ridha. Ketika dia terjadi umpamanya motor dia hilang di antara ratusan motor yang diparkir nih, umpamanya antum keluar dari masjid motornya hilang. Antum harus berpikir Kenapa di antara ratusan motor ini punya anak yang hilang? Subhanallah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Allah kalau cinta sama hambanya Allah akan kasih balak orang itu. Subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan ini balak tanda kecintaanmu kepadaku ya Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia akan ridha bahwa itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza andai kata andai kata enggak ada dalam kamus hidup dia ini sudah terjadi dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al ya Allah maka kita lihat ketika orang kena musibah dia akan mengatakan ini takdir Allah dan Allah bebas berbuat apa saja karena semua milik Allah ketika ada musibah Ketika saudara kita meninggal. Ketika orang tua kita meninggal. Apa yang diucapkan seorang muslim? Inna. Bukan inna, Bukan. Dia tidak mengatakan dia milik Allah. Bukan. Dia mengatakan inna. Kami ini kita nih semua inna lillah. Semuanya milik Allah. Kok dia, dia milik Allah. Kita pun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka orang yang seperti ini ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hubul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat kepada dia. Kepada orang yang ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Antum masih ingat dengan hadis seorang anak yang dicabut nyawanya. Ketika Allah menanyakan kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walad 'abdi?" Kalian cabut nyawa hamba, anak hambaku. Nah, kata malaikat. "Qabattum samrata fuadi?" Kalian cabut nyawa buah hatinya yang dia cintai, kalian cabut. Nah, iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, "Wa huwa a'lam bima qala." qala 'abdi? apa yang dikatakan hamba Allah tahu dengan apa yang dikatakan hamba tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan hambanya ini apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wastarja. Ya Allah, dicabut nyawa ke anaknya. Dia memujimu ya Allah. Dia memujimu dan beristirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Diuji sama Allah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya Allah ini takdirmu ya Allah. Kau menentukan hal ini. Kalau aku kumpulkan semua dokter untuk ngobatin anakku, nggak bakal bisa sembuh. Karena kadang ada orang yang trauma. Yang anaknya sebelum meninggal dibawa ke dokter. Kata dokter, insya Allah nggak masalah, silahkan dibawa pulang, nggak perlu ngamar. Sampai rumah anaknya meninggal dunia. Dia menyesal. Dia mengatakan, andai kata aku bawa ke dokter yang lain, andai kata aku opnang masjid, nggak bakalan bisa kembali. Kalau sudah Allah tentukan, datang tuh ajal. Maka ma'asyil muslimin, tanda kecintaan seorang hamba. Apapun yang terjadi dia akan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha. Dia akan menata hatinya dan dia yakin bahwa yang terjadi ini sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang membuat dia bersedih hati pada hal itu? Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kita kalau cinta sama Allah, kita akan cari sahib, kita akan cari teman dan kita akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau cinta sama hambanya, Nabi Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril. Ini uhibbu fulan. <clears throat> Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan fa'ahibbah maka kau cintai dia kau cintai dia fa'ahabbahu Jibril maka Jibril pun mencintai orang itu Semanada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril akan menyeru kepada penghuni-penghuni langit mengatakan kepada mereka, "Innallaha ahabba fulanan faahibbuh." Allah cinta kepada fulan, kalian semua harus cinta sama dia. Faahabbahu ahlus sama. Maka semua penghuni langit mencintai orang itu. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini diterima di muka bumi. Maka kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang soleh kita harus berteman dengan mereka. Tidak boleh kita benci dengan orang soleh yang kita tahu ini orang subhanallah. Ini orang hamba Allah nih. Datang ke masjid, dia berusaha melaksanakan sunnah Rasul SAW. Dia berusaha untuk berdakwah, menjalankan sunnah di rumahnya. Kenapa sebagian orang benci? Karena memang dia belum cinta kepada Allah. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil haq barang siapa yang membenci kekasihku maka kata Allah aku mengumumkan perang dengan dia Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membenci aulia Allah membenci wali-wali Allah maka kita harus tahu siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Siapa wali Allah? Jangan sampai kita salah meletakkan cinta kita, memberikan cinta kita kepada orang yang seharusnya kita benci. Ada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma Tidak ada satu hal yang aku suka hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku lebih dari yang aku wajibkan kepada dia. Jadi kalau ingin menjadi wali Allah yang wajib dilaksanakan. Karena ada pendapat di masyarakat kita, waliullah itu yang meninggalkan kewajiban. Kalau orang nggak sholat, wah, nih waliullah nih. Ada bahasanya helak, atau majzub. Ini orang-orang waliullah ini udah gak sholat, nggak bisa. Waliullah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah orang-orang yang melaksanakan kewajibannya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. Soalnya kalau yang wajib semua sama. Salat lima waktu semua sama. Salat, puasa Ramadan semua sama, tingkatannya sama. Kalau bicara kewajiban semua tingkatan orang sama dari sisi pelaksanaannya walaupun mungkin esensinya beda-beda di sana tapi pelaksanaannya sama wajib sholat lima waktu tapi ada hambaku yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada aku. Dengan yang sunnah-sunnah. Salatnya ditambah qobliyah, ditambah ba'diyah. Ada duha, ada salat malam. Kemudian puasanya bukan hanya puasa Ramadan dia tambah dengan puasa sunnah. Qobliyah yaitu bulan Sya'ban dia puasa. Kemudian ada Ba'diyah Ramadan mungkin di bulan Syawal dia terus puasa. Hatta uhibbah sampai aku cinta sama dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka setelah yang fardu kita laksanakan yang sunnah Karena tadi dikatakan, kalau ada orang ya anak tokoh masyarakat, ya anaknya kiai, gak sholat, gak apa, dikatakan majidu. Apa namanya? Apa majidu itu jamaah? Ya sedang ketarik gitulah dia. Tapi dia waliullah. Sampai dikatakan orang itu dulu di Jember ada seorang kalau ngencingin mobil jemaah, mobilnya bisa jalan. Jadi mobilnya itu nggak pakai bensin, kencingin jalan. Oh ini waliullah ini bukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ada orang yang bisa terbang atau bisa jalan di air tuh, dia bisa jalan di air kata dia, aku nggak akan percaya dia itu waliullah bukan sampai aku lihat amalan sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah kalau sesuai yang wajib-wajib dia laksanakan, yang sunnah dia laksanakan, insya Allah ya ini Allah. <clears throat> Kemudian, kalau kita berbicara tentang wali Allah, hati-hati ada orang-orang yang sunnahnya, masya Allah. Kita ini kadangkala berbuat baik sama orang, masya Allah, tapi tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak berbuat baik kepada istri kita, yang menjadi tanggungan kita. Kita bagi-bagi duit nih sama orang, ada orang yang baik sama orang lain, tapi sama keluarganya pelit, bakhil. Dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kata Rasul SAW, ibda biman ta'un. Mulai kau kalau mau ngasih itu, mulailah yang kepada yang menjadi tanggung jawabmu, bukan kepada orang lain. Soalnya memang kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita di rumah itu nggak ada orang tahu ya mak. Siapa yang tahu? Kita sama istri aja. Kalau kita berbuat baik sama anak kita, kita sama anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita yang tahu kita sama orang tua kita. Tapi coba kita berbuat baik sama sohib di banyak orang. Semua orang tahu, memang berat. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu tuh yang namanya fikih prioritas. Fikul aulawiyat. Mana yang lebih harus didahulukan dalam urusan menjadi hamba Allah dan kekasihnya. Yang wajib tuh. Jangan sholat tahajud sampai jam 3, sholat subuh jam 7. Nah, kadang kala ya gimana Ustaz? Kan ma'dzur. Saya tidur gitu. Oh iya memang ma'dzur. Tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnah. Hati-hati. Kemudian orang yang cinta kepada Allah dia akan rindu untuk melihat kekasihnya. Dia akan rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merindukan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah ini yang bertahun-tahun kita sembah, yang bertahun-tahun kita ruku, kita sujud kepadanya, yang asmanya senantiasa kita sebut. Dia Rohim. Kita nggak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketauhidan untuk Allah Subhanahu wa taala kita lihat. Tapi kita nggak pernah melihat yang kita ciptakan. Itulah orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang lain, Tapi Orang ini ketika dia membaca Al-Quran kali disebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan tentang keindahan Allah, dia akan rindu ya Allah. Kapan aku bisa melihat Allah sebentar? Apakah kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada, walla yarhaku وجوههم قتر ولا ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Di surat Yunus ayat 26. Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat berbuat amal kebajikan, maka bagi mereka adalah surga, pahala yang baik, Waziyadah dan tambahan. Apa tambahan itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk surga. Qal yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini penghuni surga sudah masuk surga semuanya. Yang di neraka sudah masuk neraka semuanya. Allah berkata kepada penghuni surga, "Hal turiduna aw turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian mau tambahan dari aku? Apa kata penghuni surga? Fayaqulun alam tubayyit wujuhana Alam tudkhilna jannah Ya Allah, bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami Memutihkan wajah kami Dan engkau sudah memasukkan kami ke surga Wa tunjina minan nar Kau selamatkan kami dari api neraka Qal Maka Rasul SAW berkata Fayakshiful hijab Maka dibuka tabir itu jamaah Allah berbicara di balik takdir. Maka dibuka takdir itu. Fama uktu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Mereka tidak pernah dikasih nikmat yang lebih indah, yang lebih lezat daripada memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna liqa'ak ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka berkorban segala galanya demi Allah dan Rasul. Bagaimana para sahabat meninggalkan kota Mekah? Dia hijrah menuju ke kota Medina. Bukan karena mereka keenakan di kota Medina. Miskin sampai kota Medina. Miskin. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW, ashabu sufa, nggak bisa makan, Ya. Mereka mengatakan kita ini makan kalau ada yang ngasih. Ashabu sufa itu. Mereka tinggalnya di masjid. Kalau ada yang kasih kurma kita makan. gak ada subhanallah. Kita tuh seneng kalau hari Jumat kata mereka. Ada seorang wanita tua yang dia itu ya ambil akar beberapa tanaman dia masak kuahnya tuh banyak seneng tuh sahabat makan di sana mereka berkorban segala dan yang mereka tinggalkan bahkan jiwanya mereka korbankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala semoga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang berusaha untuk lebih mencintai Allah Jalla Jalaluh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya? Saya suka sama pertanyaan lewat kertas jemaah. Kenapa? Kalau nggak bisa jawab enak. Ini ditaruh gitu kan. Tapi kalau langsung kan soalnya nggak bisa jawab gimana nih gitu kan. Jadi nggak enak gitu gitu kan. Tapi tetap kalau nggak bisa jawab ya ngomong wallahu alam gimana lagi memang nggak bisa jawab. Kadang-kala kita ini menyuruh ustadz itu tahu segala-galanya. Nggak mungkin. Kita ini bukan ulama nih. Kita ini baru penuntut ilmu. Ya kalau ustaz-ustaz kayak Ustaz Fauzi ahlan wa sahlan kalau anak anak afwan <laughs> nah barakallahu fikum ya bagaimana hukum berbuka dengan rokok wah <laughs> subhanallah ya Disinilah dituntut seorang hamba yang beriman itu untuk berusaha mengenal agamanya. Kalau kita lihat selama bulan puasa, di bulan puasa itu ada penyucian jiwa hamba dan penyucian jasmani dia juga. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi berbuka dengan apa? Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ila afṭara ahadukum falyuftir ala tamarat kalau kalian berbuka, hendaklah berbuka kurma. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Perintah. Ketika itu perintah, memang kalau kita bicara, Ustaz, hukumnya kan sunnah, Ustaz. Iya, kalau kita bicara itu naam lah. Tapi nggak perlu tanya itu. Alhamdulillah, kurma banyak dijual sekarang. Ketika kita buka kurma, tamara. Kalau nggak ada kurma, Nabi berbuka apa? Air. Nggak ada kurma, jangan rokok. Air. Setelah makan kurma dan minum air kemana Rasul SAW? Makan yang lainnya, makan roti, makan apa enggak? Kemana? Ke masjid. Subhanallah, Allah. Kita bisa rasakan tatkala seorang muslim ambil kurma, dia gigit tuh kurma. Ya Allah, nabimu makan kurma juga ya Allah. Dia rasakan bagaimana dia mengikuti. Aku ini gak suka sama kurma sebenarnya. Gak suka. Banyak orang gak suka sama kurma. Dia lebih suka sama es campur sama apa mungkin. Tapi ketika dia makan kurma, kenapa dia makan kurma? karena Nabi mau makan kurma ya Allah. Aku juga mau makan kurma walaupun aku nggak suka. Tapi lama-lama akan suka. Sahabat Nabi sebagian, Allah saya Ibnu Abbas Ibnu apa Ibnu Umar, dia dapat hadis kalau Nabi itu suka sama korok. Korok itu labu kuning. Jadi Nabi kalau disuguhkan sama sahabatnya korok itu sisa-sisanya itu sampai bersih gitu kan zaman. Ketika sahabat ini tahu Nabi suka korok, dia padahal nggak suka. Tapi karena tahu Nabi suka, dia jadi suka. Tadilah ketika kita memulai dengan cinta semuanya akan kita cintai. Apapun yang disukai oleh kekasih kita, kita akan suka. Jadi kalau berbuka dengan rokok, masa kita berbuka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Awal kita memulai dari pagi tadi kita nggak berpuasa. Terus sampai matahari terbenam. Dan ketika kita berbuka karena Allah nyuruh kita berbuka, ya Allah kau suruh aku berbuka, aku berbuka, aku makan. Maka mulailah dengan dengan kurma, jangan sama rokok, apalagi rokok. Pemerintah kita mengharamkan rokok atau tidak? Mengharamkan rokok pemerintah kita. Antum melihat tulisan-tulisan. Rokok membunuhmu. Boleh orang bunuh diri. Di pemerintah kita. Boleh nggak orang bunuh diri? Nggak boleh, haram. Secara hukum pemerintah ya. Kemudian di tulisan rokok apa? Rokok membunuhmu. Berarti orang bunuh diri? Ya, nggak ya, boleh lah jamaah. Cuma masih malu-malu gitu kan jamaah. Ya. Subhanallah. Tapi ke depan saya melihat insya Allah usaha untuk menghilangkan rokok ini sangat besar sekali. Karena orang-orang kafir, orang-orang kafir. Kita bicara orang kafir. Itu sudah memerangi rokok mati-matian. Kita lihat umpamanya di airport ya. Itu orang-orang perokok itu dikumpulkan di di ruang kaca kecil gitu ya. Kalau banyak subhanallah. Saya punya teman perokok dia. Dia masuk ke sana kata dia, eh kita nggak perlu rokokan sudah, taruh sudah. Ini asapnya Marlboro, asapnya semuanya ada semua kata dia. Di ruang ini kata dia. Subhanallah. Memang dia benar-benar dikumpulkan di sana tuh orang-orang yang subhanallah jemaah. Tapi memang dibaratkan benar-benar diperangi. Larangan-larangan merokok itu kan di mana nggak boleh merokok, di situ nggak boleh merokok ya. Tapi namanya perokok kadang-kala memang eh, karena sudah candu ya. Saya doalah. Mudah-mudahan yang merokok bisa berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian kalau kita lihat perokok ini banyak yang tidak niat berhenti. Tidak niat. Tapi kepingin berhenti. Saya kepingin berhenti Tapi tidak niat. nanti kalau ente niat, niat berhenti yang pertama apa? Berdoa, ya Allah, ya Allah bantu aku untuk berhenti merokok ya Allah. Ketika dia berdoa, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, aku akan kabulkan. Tapi nggak pernah minta sama Allah SWT. Dan kemarin saya dapat nasihat dari seorang jamaah kalau mau berhenti merokok kata dia jangan mengurangi merokok jangan tapi berhenti Soalnya kalau ngurangin hari ini satu pak, besok tiga pak. Ya karena biasanya empat pak dia tiap enggak lah saya ngurangin lah satu hari cukup satu batang, dua batang, besoknya kembali lagi dia. Berusaha jemaah Tiap kertas saya baca satu pertanyaannya jemaah ya. Soalnya yang lainnya nanti nggak kebaca jemaah. Nah, bagaimana tata cara sholat tahajud dan duha yang sesuai sunnah? Apakah ada zikir di antara pemisah rokaat setelah salam? Dan mohon penjelasan sholat Jumat. Adakah ba'diyah, qobliyah, dan rokaatnya? Subhanallah. Berkaitan dengan sholat tahajud. Bebas-bebas aja orang mau berzikir ya. Karena kita lihat tahajud ini kan waktunya memang waktu berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika turun sepertiga malam ke langit dunia, sepertiga malam akhir ke langit dunia, Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada ada orang yang meminta aku akan kasih? Apakah ada orang yang mau meminta ampunan aku akan ampuni? Fadl, kita mau berdoa tapi mau dan inti sholat tahajud sendiri adalah doa juga ketika rukuk, ketika ketika sujud kita dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menghuni surga kelaknya Allah mengatakan tentang mereka wabil ashari hum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka beristighfar wallahu a'lam bishawab itu yang mana tahu ketika sholat duha kita memang capek membunuh dikit mau disambung ya disambung kalau kita melihat memang sholat tahajud Rasul sallallahu alaihi itu Aisyah menceritakan beliau sholat empat rakaat jangan ditanya tentang indah dan panjang Kemudian sholat lagi empat rakaat, jangan ditanya tentang indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat tiga rakaat. Di sini para ulama menjelaskan sebenarnya sholat Nabi itu dua-dua, tapi di keempat beliau istirahat. Jadi yang dua-dua itu habis dua salam kemudian nyambung lagi, baru yang di seakan-akan nyambung sholatnya yang di keempat beliau baru di situ berhenti beristirahat. Ya ketika beristirahat Wallahu a'lam, Anda nggak pernah tahu ada doa-doa khusus memang di antaranya. Tapi seorang muslim ketika memang ada yang hendak dia minta pada Allah SWT, dia minta pada waktu itu. Barakallahu fikum. Kemudian untuk Ba'diyah dan Qabliyah Jumat. Berkaitan dengan sebelum Jumat, ada sholat sunnah sebelum Jumat. Sholat sunnah sebelum Jumat itu disebut sholat mungkin sebagian ulama menamakannya intidaru Sholatul intibam, sholat menanti imamnya datang. Jadi kita sholat ya, imam sambil nunggu imam ya, terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai imamnya naik mimbar. Tapi itu tidak dimasukkan kepada ya kalau dibilang obliya, obliya itu artinya kan sebelum Jumat. Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat, tapi tidak seperti qobliya duhur. Karena kalau kita lihat sholat qobliyah itu dilaksanakan kapan? Setelah azan apa sebelum azan? Setelah azan. Setelah azan imamnya sudah sudah naik. Gimana kok mau sholat qobliyah? Karena kalau azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat, enggak. Waktu sholatnya kapan? Azan yang kedua. Sebagian masjid-masjid ini azan berapa kali? Sekali. Sekalian. Ada masjid yang adanya dua kali. Adan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Karena dulu adannya itu satu jam sebelum, kira-kira sejam sebelum sebelum adan yang yang kedua adan yang Uthman bin Affan itu disebutkan jadi waktunya cukup lama adan itu dikumandangkan jadi kalau Qobliya itu setelah adan yang kedua nggak ada Qobliya. itu karena imamnya sudah naik dan kewajiban makmum adalah mendengarkan ceramah. Adapun Ba'diyah Jumat, ada Ba'diyah Jumat kalau di masjid biasanya dilaksanakan empat rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz bagaimana menyikapi saudara seiman yang kita cintai kita cinta kepadanya karena Allah Namun sebaliknya dia malah menghujat Menyingkirkan kita karena beda memahami Ilmu agama Doakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Idfa' billati hiya ahsan Idfa' billati hiya ahsan Balaslah dengan yang lebih baik Jadi kalau membalas orang yang mungkin menghujat kita Mencela kita ada orang-orang mungkin yang nggak mau salam sama kita. Ya sudah, kita nih mengucapkan salam karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena kita cinta kepada Allah. Perkara dia menghujat kita, nggak ada urusan kita. Karena aku cinta sama kau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini perlu dikasihani. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, ahlu sunnah itu arhamul khalqi bil khalq. Ahlu sunnah adalah adalah Orang-orang yang paling penyayang kepada orang lain. Paling penyayang kepada ciptaan Allah yang lainnya. Kita sayang sama dia. Karena dia nggak ngerti. Dan jangan lupa mendoakan dia. Sebut nama dia dalam doa. Kita ya Allah fulan ya Allah. Fulan bukakan pintu hatinya. Kesian ya Allah. Dia juga mungkin punya niat baik. Tapi salah jalan. Ya kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik kepada dia. Insya Allah, Allah akan membuka hatinya. Pertanyaan. Tanggal 1 Syawal sering disebut juga dengan Idul Fitr. Betul. Memang Idul Fitr. Mohon penjelasan dari Ustaz, apa sebenarnya makna dari Idul Fitr? Ya, kalau Idul Fitr secara bahasa Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Id karena dia kembali lagi, kembali lagi ya. Maka disebut Eid. Rasul SAW mengatakan la taj'alu qabri Eidan. Jangan jadikan kuburanku ini jadi Eid yang terus kalian akhirnya menjadikan itu tempat yang seperti lebaran terus ke sana orang itu. Rasul SAW melarang hal itu. Kalau Idul Fitr, Fitr itu artinya Rasul SAW mengatakan Al-Fitru yauma yuftirun nas. Al-Fitr yang disebut Fitr itu adalah hari ketika orang-orang berbuka. Jadi kalau dikatakan Idul Fitr adalah kembali berbuka. Bukan kembali kepada fitrah. Ya wallahu alam ya saya sampai saat ini kok belum nemu gitu ya penjelasan para ulama Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendapatkan bisa menjelaskan kepada saya. Cuma kadang-kala -kadang itu orang mengatakan Ustaz kalau Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Apa keistimewaannya? Tapi kalau kembali fitri kan keren itu, Ustaz. Kembali kepada kesucian gitu kan. Malah kebalikannya. Kalau Idul Fitri itu lebih keren daripada yang artinya kembali berbuka daripada kembali suci. Disitulah keistimewaan seorang mukmin. Ketika lebaran, kenapa kau makan? Ya, karena Allah membolehkan aku makan. Nih, aku kembali makan. Aku kembali sarapan, aku kembali makan siang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ada penghambaan yang begitu nyata dari hamba kepada Allah Subhanahu Wallahu alam ya, itu yang ana tahu. Kemudian kadang kala orang kan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mereka memahami bahwa saya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Makanya kita lihat kadang kala orang nggak ngomong mohon maaf. Salaman eh minal aidin ya Maksudnya ini mohon maaf karena gitu. Ya kosong-kosong gitu Padahal minal aidin itu doa yang artinya semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang kembali kepada Allah. Aid kembali kepada Allah wal faizin dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil yang diterima amalannya. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu termasuk kesalahan mungkin yang sudah menjadi lumrah di tempat kita. Jadi kalau mau mohon maaf jangan nunggu lebaran. Kenapa kita perlu menjelaskan hal itu? Karena banyak orang yang akhirnya memahami kalau mau mohon maaf itu nunggu lebaran. Padahal punya salah nih sama sohibnya. Tiap hari ketemu, sholat terawih tiap hari kumpul. Tahu dia punya sohib nanti anak lebaran mau minta maaf sama gue. Padahal tiap hari kumpul. Karena dia tahu tuh nanti tuh waktunya mohon maaf ya. Maka itu yang mungkin perlu perlu diluruskan. Wallahu a'lam. Itu yang anak tahu. Tapi kalau mungkin ada yang tahu dari itu ya, Allah a'lam Untuk menyambung silaturahim, cukupkah dengan mengucapkan salam dan bersalaman jabat tangan saja karena Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Ingat silaturahim itu bukan berkunjung dan bukan mengucapkan salam. Silaturahim itu ya ini silaturahmi itu bahasa Indonesia. Artinya silaturahmi apa? berkunjung. Kalau bahasa Indonesia, kita bicara bahasa Indonesia. Saya mau bersilaturahmi ke rumahnya bapak. Oh iya, tafadhol gitu kan. Maksudnya dia saya mau berkunjung gitu loh. Tapi dalam bahasa Arab silaturahmi artinya bukan berkunjung. Silaturahmi itu silah dari dua kata. Silah itu artinya menyambung. Wasola ya silu silatan itu artinya menyambung. Ar-rahim artinya rahim ibu. Jadi menyambung yang ada hubungan persaudaraan kerabat. Sebagian ulama mengatakan yang disebut rahim itu siapa sih? Laul arham itu siapa? Sebagian mengatakan mahram. Yang mahram sama kita itu rahim kita. Sebagian mengatakan rahim itu adalah yang dapat warisan. Itu rahim kita. Dua pendapat ini sebenarnya lemah. Karena ada yang bukan mahram kita, tapi itu dia kerabat kita. Contohnya siapa? Sepupu kita, anak paman kita. Itu bukan mahram kita. Tapi dia itu kerabat dekat sama kita, cuma pemisahnya cuma bapak aja. Dan dia juga mendapatkan warisan dari kita. Maka itu termasuk rahim sebenarnya. Jadi para ulama mengatakan yang disebut rahim adalah gawil kurba, kerabat kita. Sebagian mengatakan sampai bapak nomor empat. Jadi makanya kenapa Rasul SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum Mata silubih arhamukum kalian pelajari nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian karena yang namanya silaturahim ini yang ada hubungan kerabat jadi kalau ke rumah sohib kita itu tidak silaturahim kalau kita ngasih teman kita duit itu tidak termasuk silaturahim kita berkunjung ke rumah teman kita sakit kita kasih bantuan itu tidak termasuk silaturahim itu termasuk berkunjung karena Allah swt maka disebut ziarah Bahasa yang benarnya ziarah. Cuma karena ziarah untuk kuburan, orang akhirnya pakainya silaturahim. Tapi perlu diluruskan. Jadi yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Pertanyaannya, apakah cukup dengan salaman, cukup dengan ya berjabatan tangan? Gak cukup. Tergantung kondisi kita. Orang yang kaya raya bisa bersilaturahim dengan hartanya. Dia punya keponakan gak mampu dia kasih. Rasul saw mengatakan sedekah kepada kerabat itu bernilai sodakatun wasilah. Sedekah dan silaturahim. Nilainya silah. Jadi kita kalau ngasih keponakan kita bernilai silaturahim. Paman kita nggak mampu sakit kita kasih silaturahim. Jadi ingat silaturahim bukan berkunjung saja. Kerabat-kerabat kita ya, tapi kita kalau memang yang jauh beda, mungkin dia nggak bisa datang, baik pun dia telepon, dia salam, gimana keponakan, kabarnya, gimana paman, mungkin anaknya baru lulus sekolah, kita ucapkan selamat, mungkin dia menikahkan anaknya, kita kirim paket hadiah, kita nggak bisa datang, itu masuk silaturahim, bukan berkunjung mana silaturahim. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam bishawab ya. Masya Allah. Mohon penjelasan wajibkah makmum membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya. Ini bisa satu jam kita menjelaskan. Ya, Ada khilaf yang antara para ulama dalam masalah itu. Yang mau baca, monggo. Yang gak mau baca karena berpendapat bacaan imam cukup buat bacaan dia, ya monggo. Bismillah. Kalau saya ditanya, oh panjang nih sama. Hada wallahu a'lam Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kajian yang akan datang. Sekali lagi, mungkin masalah ini bisa jelaskan sama Ustaz Fauzi nanti di kajian-kajian yang yang akan diadakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.